telah memberikan kepada kita karunia dan nikmat yang sangat besar nikmat iman nikmat takwa ilmu dan istiqamah di atas agamanya pada kesempatan yang mulia ini kesempatan untuk saling bermudakarah, saling ingat mengingatkan. Semoga dengan itu Allah Azza wa Jal memberikan keselamatan kepada kita semuanya dari kerugian. Ikhwani Fiddin Rahimakumullah Telah kita dengarkan Apa yang dibaca pada Salat subuh Firman Allah Azza wa Jal Pada surat Ali Imran Iyamsaskum qarhun Faqad masal qawma qarhun mithluh Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين yang artinya iyamsaskum qarhun apabila menimpa kalian luka faqad massal qauma qarhun mithluh maka sungguh telah menimpa mereka juga luka yang seperti itu Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah masa-masa yakni kemenangan atau kejayaan atau kekalahan nudawiluha bainan nas kami pergilirkan di antara manusia wali alam Allahu alladhina amanu binkum wa yattakhidha minkum syuhada agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang beriman di antara kalian dan menjadikan dari antara mereka para syuhada wallahu la yuhibbul zalimin dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang zalim Ikhwani din rahimakumullah Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla menerangkan suatu kejadian yang menimpa kaum muslimin di saat itu yaitu perang Uhud ayat ini mengingatkan kepada kita kejadian perang Uhud di mana menimpa kaum muslimin <clears throat> suatu hal yang sebelumnya belum mereka rasakan yaitu terbunuh dari kaum muslimin dalam jumlah yang cukup banyak sekitar 70 orang dan menimpa Nabi saw Alaihi Wasallam suatu luka yang sangat parah. Maka Allah swt menghibur kaum muslimin. Iyam sasum qarhun faqad masal qauma qarhun mithlu apabila menimpa kalian luka maka telah menimpa mereka orang-orang musyrikin luka yang seperti itu yakni pada perang Badar di mana pada tahun sebelumnya pada tahun kedua bulan Ramadhan terjadi perang Badr dan kaum muslimin berhasil mengalahkan mereka musyrikin sehingga terbunuhlah <clears throat> dari musyrikin tokoh-tokoh mereka dan mereka pulang <clears throat> dalam keadaan terhina <clears throat> Allah Azza wa Jalla memenangkan kaum muslimin dan Allah katakan walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kalian pada perang Badar padahal padahal saat itu kalian orang-orang yang adillah dianggap rendah jumlah kalian sedikit dan seterusnya nah pada tahun berikutnya, tahun ketiga bulan Syawal, terjadilah perang Uhud dan terjadilah apa yang terjadi menimpa kaum muslimin ujian yang sangat berat. Allah Azza wa Jal menghibur kaum muslimin. saskum qarhun faqad massal qawma qarhun mitlu. Bila menimpa kalian luka, sungguh telah menimpa mereka orang-orang musyrikin luka yang seperti itu juga. Watilkan ayamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah masa yang kami pergilirkan di antara manusia. Artinya bahwa begitulah peperangan, begitulah perjuangan, begitulah pergulatan antara kebenaran dan kebatilan. Terkadang kemenangan diraih kaum muslimin dan terkadang pula dalam peperangan kemenangan diraih oleh mereka musyrikin. Al-harbu sijal. Peperangan adalah bergilir. Yaum lana wa yaum alaina. Terkadang suatu hari kami yang menang terkadang suatu hari kami yang kalah. Nah, apa hikmah dari bergilirnya kemenangan antara muslimin dan musuh-musuh mereka? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Waliya'lamallahu alladhina amanu minkum wa yattakhidha minkum syuhada." Supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang beriman di antara kalian. Artinya bahwa ini merupakan ujian. Kemenangan, kekalahan ini adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di antara manusia. Tidak selalu kemenangan diraih oleh muslimin dalam suatu peperangan sehingga dengan itu semua orang akan menjadi muslimin ada pula yang masuk Islam tapi pura-pura masuk Islam semuanya dengan mengharapkan kemenangan keselamatan padahal di antara mereka ada orang-orang yang tidak pantas masuk Islam atau bahkan memang bersembunyi di balik keislaman. Karenanya terkadang muslimin juga kalah dalam suatu peperangan supaya mereka juga memahami dan mereka juga mengetahui bahwa tidak selalu dalam peperangan muslimin memenangkannya Karenanya mereka yang enggan masuk Islam akan tetap enggan masuk Islam. Mereka yang punya jiwa-jiwa kekafiran, kemunafikan, mereka tetap tidak mau menyatakan keislamannya. Karenanya Allah Azza wa Jalla mengatakan waliya'lamallahu alladziina aman. Agar Allah Azza wa Jalla mengetahui siapa yang beriman Artinya yang masuk Islam benar-benar mereka jujur dalam keislamannya bukan karena ingin selamat di dunia saja, bukan karena ingin mendapat kemenangan dalam urusan peperangan, tapi mereka siap masuk Islam dan beriman betul-betul karena mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla dengan segala resiko yang mereka akan hadapi. Kalah atau menang, Islam agama kami. Itulah di antara hikmah kenapa peperangan bergilir di antara manusia. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ amanu. Wa وَيَتَّخِذَ minkum syuhada. Hikmah yang kedua adalah agar Allah Azza wa Jalla juga menjadikan di antara muslimin para syuhada. Ini di antara hikmahnya di mana dengan kekalahan kaum muslimin yang artinya gugurnya mereka dalam jumlah yang cukup banyak dalam suatu peperangan artinya Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka sebagai para syuhada mereka gugur bukan merupakan kehinaan. Mereka mati bukan artinya kesengsaraan, tapi justru dengan kematian mereka, mereka mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jal dengan pahala yang besar. Telah gugur di masa-masa perang Uhud banyak dari para syuhada, syuhada dan di antara mereka adalah Sayyidu Asyuhada pimpinan para syuhada yaitu paman Nabi SAW Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nah, ikhwani bin rahimakumullah. Jadi hikmah di antara kekalahan kaum muslimin adalah Allah Azza wa Jal ingin menjadikan dari antara mereka para syuhada yang Allah muliakan kelak di akhirat. Wallahu la yuhibbuz zalimin dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Ikhwan fillah rahimakumullah, itulah sekilas makna ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat Ali Imran dan Allah Azza wa Jal pada ayat-ayat berikutnya juga menerangkan tentang beberapa peristiwa pada perang Uhud ini. Suatu hal yang perlu kita ambil pelajarannya pula dari kejadian perang Uhud dan kekalahan muslimin di saat itu adalah apa sebab kekalahan dalam peperangan tersebut. Satu hal yang sangat penting untuk kita ingat bahwa Nabi SAW dalam perang Uhud ini telah berpesan kepada sebagian pasukan yaitu pasukan pemanah yang dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Jubair radhiyallahu an mereka ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah bukit yang kemudian disebut dengan Jabal Ar-Rumat bukit para pemanah pada asalnya Bukit ini tentu punya nama yang lain. Namun setelah itu kemudian disebut dan dikenal dengan Jabal Ar-Ruma, Gunung Para Pemanah. Di sana Nabi SAW menempatkan para sahabat, para pemanah untuk menjaga kekokohan pertahanan kaum muslimin. Karena dengan mereka bertempat di situ, mereka akan menguasai medan peperangan. Dan Nabi SAW berpesan kepada mereka, jangan kalian turun dari gunung tersebut. Sekalipun kalian melihat kami disambar-sambar oleh burung-burung. <clears throat> Artinya Nabi SAW berpesan kepada mereka untuk tetap bertahan jangan terburu turun dari gunung sebelum ada komando sebelum ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun terlihat kaum muslimin habis-habisan tetap saja mereka harus bertahan di gunung tersebut namun ikhwan Din rahimakumullah Ternyata apa yang terjadi berbeda dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Hal itu karena sebagian para pemanah telah melihat kekalahan kaum musyrikin di awal peperangan. Dan mereka menyangka bahwa peperangan telah usai. Mereka pun ingin segera turun untuk mengumpulkan rampasan-rampasan perang yang mereka lihat ditinggal oleh orang-orang musyriki. Namun ternyata keadaannya tidak seperti yang mereka kira. Ketika para pemanah itu turun Ketika para pasukan pemanah turun dari bukit tersebut, mereka diingatkan kembali oleh pimpinan mereka Abdullah bin Jubair agar mereka tetap bertahan, agar mereka tidak turun. Diingatkan pesan Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada mereka. Namun rupanya kondisi berbeda dengan apa yang dimaukan. Mereka tetap saja turun, entah mereka dengar atau tidak dengar. Yang jelas, mereka turun dari bukit tempat mereka bertahan. Kesempatan ini menjadikan salah satu pimpinan musyrikin yaitu Khalid ibn Walid yang kala itu masih musyrik untuk menguasai tempat strategis tersebut. Dia pun berputar dari balik bukit, kemudian menaiki bukit tersebut dan menghabisi muslimin yang ada di atas bukit itu. Sehingga tempat strategis ini dikuasai oleh musyrikin dan ketika itulah muslimin diserang dari berbagai sisi, dari depan maupun dari belakang dan dari atas bukit tersebut. Maka terjadilah apa yang terjadi. Ikhwan rahimakumullah. Dari sini kita mengambil pelajaran penting bahwa inilah kalau begitu sebab daripada sebab-sebab kekalahan kaum muslimin. Ketika sebagian pasukan tidak mengikuti apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ini menjadi suatu sebab terkalahkannya mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tentu sebagai seorang pimpinan dalam agama ini dan terutama dalam medan pertempuran ketika itu apa yang beliau katakan harus betul-betul ditaati. Kalau tidak maka akibatnya akan parah seperti yang tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah Nabi SAW juga telah mengingatkan dalam hadis-hadisnya bahwa menyelisihi perintah beliau akan menyebabkan suatu kehinaan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Waj'ala dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa Dan kehinaan, kerendahan akan diberikan kepada siapa saja yang menyelisih perintahku. Nah, ikhwan ibn rahimakumullah, hendaknya kita mengambil pelajaran dari sini. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka orang-orang yang luar biasa dalam ketakwaan mereka. Orang-orang yang perjuangan mereka betul-betul sudah terbukti dan Allah Azza wa Jalla memuji mereka. Namun ketika ada suatu pelanggaran terhadap perintah Nabi bisa mengakibatkan suatu hal yang fatal. Kalau itu keadaan mereka, bagaimana dengan keadaan kita? Apa yang telah kita lakukan, apa yang pernah kita perjuangkan demi agama kita. Sampai di mana ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Namun demikian kondisi kita yang sudah memprihatinkan kita pun banyak melanggar perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita betul-betul akan menjadi orang yang sangat hina sangat rendah tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan din rahimakumullah di sana juga ada pelajaran lain di kejadian peperangan yang lain yaitu pada perang Hunain. Allah juga menceritakan di dalam ayat Al-Qur'an pada surat At-Taubah. Ya. Yeah. Di mana pada perang Hunain hampir saja kaum muslimin ditimpa dengan kekalahan juga karena sebab yang sama pelanggaran terhadap agama padahal ketika itu kaum muslimin dengan pasukan yang lebih besar daripada biasanya setelah mereka melakukan Fatwa Mekah penaklukan kota Mekah pada perang Hunain atau pada sebelumnya kemudian mereka pergi menuju perang Hunain muslimin ketika itu jumlahnya sangat banyak ya 10 ribu kurang lebih pasukan muslimin yang berangkat dari Madinah saat Fathu Makkah dan ditambah dengan beberapa pasukan tambahan setelah uh, terbukanya kota Mekah. Persenjataan mereka juga cukup lengkap ketika itu. Pergilah mereka untuk menuju ke Hunain. Namun terucap oleh sebagian mereka terkecoh dengan banyaknya jumlah mereka. Dikatakan saat itu oleh sebagian lan nughlaba min killah Kami atau kita tidak akan kalah karena sedikitnya jumlah kita. Nah, ucapan yang terucap oleh sebagian. Namun bagaimanapun ini merupakan pelanggaran terhadap agama kemenangan, kemenangan, kekalahan bukan dipengaruhi atau ditentukan oleh jumlah atau kekuatan mereka. Jumlah mereka yang banyak yang artinya akan menjadi pemenang dalam peperangan. Kekuatan mereka yang mencukupi berarti mereka pasti menang. Tidak. Kemenangan itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak biidznillah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka ketika terucap oleh sebagian mereka lan nughlaba min qillah kita tidak akan kalah karena sedikitnya jumlah kita. Karena kali ini kita jumlahnya banyak. Sebelum-sebelumnya kami sedikit saja menang. Apalagi ketika jumlah ini banyak seolah-olah itu yang mereka inginkan. Namun Allah Azza wa Jalla ingin membuktikan bahwa betul-betul kemenangan dari Allah Azza wa Jal maka ketika terjadi perang Hunain ternyata kaum muslimin saat itu bisa kocar kacir mereka diserang oleh orang-orang musyrikin dari beberapa arah yang membuat mereka kebingungan dan akhirnya mereka berlari-lari meninggalkan medan pertempuran sekalipun jumlah mereka begitu banyak tidaklah kokoh di medan pertempuran itu kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa para sahabat yang mulia tokoh-tokoh para sahabat. Nah, kondisi yang membuat mereka pura-pura puranda ini akhirnya kemudian mereka saling mengingatkan mereka saling mengokohkan mereka kembali sedikit demi sedikit dipanggillah para sahabat Wahai para penghafal surat Al-Baqarah kembali. Akhirnya mereka berkumpul kembali sedikit demi sedikit dan mereka bertahan dan pada akhirnya Allah Azza wa Jal memenangkan mereka setelah terjadinya kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Allah pun mengingatkan wa yauma hunain id a'jabatkum katratukum <clears throat> Ingatlah pada kejadian perang Hunain Hid a'jabatkum kathratukum ketika banyaknya jumlah kalian itu membuat kalian uh, bangga diri ya yeah. ikhwan fidin rahimakumullah uh, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kasrah jumlah yang banyak jangan membuat orang itu terlena jangan membuat orang itu terkecoh dengannya ingat bahwa kemenangan dari Allah Azza wa Jal dengan ketakwaan kaum muslimin dengan ketakwaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain Ikhwanikuddin Rahimakumullah Pada ayat tersebut juga kita mengambil pelajaran Yang sangat penting Bahwa kemenangan kita di dunia Dan akhirat Keselamatan kita di dunia dan di akhirat Betul-betul karena pertolongan Allah Azza wa Jal Saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jumlah Kekuatan fisik kekuatan peralatan dan lain-lain itu semua adalah hanya merupakan sarana dalam suatu perjuangan tapi yang menentukan adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal yang karenanya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada muslimin kemenangan. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita pun di sini tidak bermaksud mengambil pelajaran ini hanya dalam bab peperangan namun keselamatan kita di dunia dan di akhirat dari azab Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW sebagaimana beliau katakan dalam hadis tersebut tadi وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري juga bahkan Allah Azza wa Jal telah mengatakan dalam ayat terkait nabinya فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Hati-hati orang-orang yang menyelisih perintahnya, perintahnya yakni perintah Nabi Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam fitnah kalau kalau menimpa mereka fitnah au yusibahum azabun alim atau menimpa mereka azab yang pedih nah ayat ini semakna dengan apa yang tersebut dari pelajaran yang kita sebutkan yaitu bahwa mereka yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka terancam dengan ancaman yang berat antusibahum fitnah mereka akan tertimpa fitnah fitnah dengan berbagai maknanya bahkan di antara ulama seperti Al Imam Ahmad rahimahullah memaknai fitnah dengan apa? Syirik kesyirikan. Jadi mereka yang menyelisih perintah Nabi SAW jangan merasa aman kalau mereka kelak bisa menjadi orang musyrik gara-gara tidak mengikuti perintah Nabi SAW karena suatu penyimpangan bisa berkembang dari sedikit bisa menjadi banyak dari perkara yang sepele bisa menjadi perkara besar. Makanya jangan merasa aman dengan menyelisih perintah Nabi SAW. Jangan menganggap ini hal yang sepele. Karena seperti kata al Muhammad rahimahullah, ya, dengan ia menyelisihi suatu perkara, kemudian muncul dalam dirinya suatu penyimpangan, maka akan semakin menjauh dan bisa pada taraf jatuh dalam kesyirikan naudzubillah min dzalik. Au yusibahum adzabun alim atau akan menimpa mereka azab yang pedih. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi kalau begitu kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat adalah dengan ittiba' mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW juga mengingatkan kita dalam hadis-hadis yang lain seperti diantaranya ketika Nabi saw Alaihi Wasallam menyerupakan dirinya dengan an-nadirul uryan an-nadirul uryan yang artinya adalah seorang pemberi peringatan yang tidak berpakaian ini sebuah tradisi di masyarakat Arab ketika seseorang memberikan peringatan keras kepada kaumnya dengan serius, tidak main-main, tidak berbohong. Mereka melepas pakaiannya dan mengingatkan kaumnya atas suatu bahaya. Nabi katakan bahwa aku ibarat an-nadirul uryan. Ya, ia mengingatkan kaumnya bahwa di balik sana, di balik bukit, <clears throat> ada sebuah pasukan yang akan menghabisi kalian. Maka siapa yang percaya, dia akan segera pergi dan menyelamatkan, dan dia pun akan selamat. Tapi yang tidak mau percaya, maka dia akan dihabisi oleh pasukan yang dimaksud tadi. Nah, ini salah satu hadis Nabi SAW atau makna hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa hanya dengan mengikuti agama beliau, mengikuti sunnah beliau, kita akan selamat. Kalau tidak, maka kebinasaan yang akan kita dapatkan. Entah sejak di dunia sudah terhina atau Mungkin kelak di akhirat ya, yang pasti bahwa di sana ada hukuman bagi orang-orang yang menyimpang dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, karenanya para ulama seperti Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan dalam sebuah asar yang sering kita dengar kanu yakulun Astafi as-safinatu uh, nuh as-sunnatu safinatu nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa Al-Imam Zuhri rahimahullah Muhammad bin Muslim Az-Zuhri mengatakan kanu yakulun dulu orang-orang mengatakan yani para ulama Az-Zuhri eh, sendiri adalah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Dia mengatakan dulu mereka mengatakan yakni para ulama yang mendahului beliau. Mereka mengatakan As-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah ini adalah ibarat perahu Nabi Nuh. Man raqibaha najah. Siapa yang menaikinya maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha Warik. Siapa yang tidak mau menaikinya, dia akan tenggelam. Nah, itu kesimpulan dari para ulama kita rahimahumullah terhadap ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingatkan juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengingatkan idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum aznab al-baqar wa raditum biz-zar'i وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم Apabila kalian sudah mulai berjual beli dengan jual beli al-inah yakni jual beli yang mengandung unsur riba wa raditum wa akhadtum aznab al-baqar waraditum bizar'i kalian mulai memegangi ekor-ekor sapi dan ridha dengan tanaman-tanaman kalian sibuk dengan urusan duniawi dengan urusan pertanian dan yang semakna dengannya Atarakumul jihad fi sabilillah dan kalian meninggalkan jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan maka Allah Azza wa Jal akan menimpakan kepada kalian kehinaan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum yang Allah Azza wa Jal tidak akan melepaskan tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Nah, jadi ikhwani fillah rahimakumullah, inilah Eh, kunci daripada kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Kembali kepada agama kita, taat kepada Allah dan Rasul. Jangan sekali-kali menentang ajaran Rasulullah SAW yang bisa berakibat as-saghar wa zillah, kehinaan dan kerendahan di dunia maupun di akhirat. Nasallallahu alaihi kita mohon kepada Allah Azza Wajalla selamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari kehinaan di dunia dan di akhirat dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mengaruniakan kemuliaan bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat. Demikian tausiah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين